Bismillahirrahmanirrahim. Anda ya akan apa yang kita baca pada pertemuan yang lalu? Nah, barakallahu biografi ringkas tentang Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Nah. Baik. Nama ya Abdul Nah. Dia belajar agama kepada dan kepada ayahnya, juga belajar kepada ulama-ulama lain yang berada Arab. mina, Aceh, Mabina, dan Basra. Nah, asa dan yang lain-lainnya. Terus di antara kitab beliau yang terkenal apa? Kitab Tauhid dan juga yang sudah kita pelajari alhamdulillah satu Usul. Nah. Baik, alhamdulillah terus di akhir kehidupannya beliau meninggal tahun 1200 di kota India, Kota Nah. ayo Santan Barakulafik dan juga keluar lulus melalui beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala para ulama dan juga para a'immah. Nah, Masya Allah. Nah. Qala rahimahullah ta'ala kita tauhid. Wa qala Allah ta'ala وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عندك يا نعم يا علي في قوله وقولي كم فيه قراءتان قراءتان القراءة الأولى ما هي؟ نعم والقراءة الثانية نعم وقوله على أنه ضم فما إعرابها ما إعرابه طيب مبتدأ نعم بالكسر معطوف على ماذا؟ على التوحيد طيب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, inilah inti tujuan kehidupan manusia. Ya. Al-jin wa ma khalaqul jinna kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam Qaul Mufid. Naam. Wa ma'alamu ghaibi alamun ghaibiyyun makhfiyyun 'anna. Mereka adalah makhluk yang hidup di alam gaib. Naam. Yang tersembunyi tidak terlihat oleh kita. Ya. Nah, kalau Allah insyaallah alam ghaib ya al jin. Nah. Wal ins wa ma khalaqul jinna wal insa al insa ini manusia. Kenapa manusia disebut dengan al ins? ya dalam bahasa Indonesia insan ya kenapa dinamakan dengan ins manusia itu ya لأنهم لا يعيشون بدون إناس ya kata Syekh Utsaimin karena yang namanya manusia tidak bisa hidup kecuali dengan saling berdampingan antara satu dengan yang lainnya ya dengan kelembutan akan adanya suatu bentuk yakni saling berhubungan ya antara satu dengan yang lainnya hubungan yang e, diwarnai dengan kelembutan ya nah Fahum ya nasu ba'dukum ba'dah maka manusia itu berhubungan ya jadi antara sebagian yang lainnya pada sebagian yang selainnya. Ya, ini antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Wataharroku ba'duhum ila Dan juga ini bergerak ya sana kemari mengadakan muamalah antara satu dengan yang lainnya. Ya, taharrok bergerak ke sana, bergerak kemari, menghubungi kawan yang sana, menghubungi kawan yang sini, ya, Nah, demikian manusia harus ya, bergerak terus mengadakan muamalah. Nah, sehingga dinamakan al-ins ya. Nah, sehingga dinamakan al-ins berbagai macam kebutuhannya sehari-hari ya. Nah, perlu belanja, maka pergi ke sana, perlu ini, perlu ke sana, ya. Dan demikian seterusnya, maka dinamakan dengan al-ins, ya. Nah, ayat itu kenapa dinamakan dengan al-ins manusia itu? Ya. Nah. ayat kalau, Asyik Al-Allamah Shalih Fauzan hafizahullah taala fi syarh hadha kitab Mawdu' kita kitab pembahasan kitab ini. Ya. Jadi kita masuk pada kitab tauhid Ya, pembahasan yang pertama dari kitab ini ya apa pembahasannya? Yaitu bayan tauhid alladhi awjabahu Allah 'ala ibadihi. Pembahasannya adalah pembahas, uh, penjelasan tauhid ya, penjelasan tauhid yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan tauhid kepada hamba-hambanya. Ya. Nah. Di mana ini merupakan inti daripada ibadah ya, atau tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tujuan inti sekaligus daripada kehidupan manusia. Nah, bayar tauhid ya. Nah, Jadi di sini terkait masalah antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkait dengan berbagai macam bentuk ibadah yang ada padanya, ya. Nah, yang ini berbeda permasalahannya dengan akidah. Kalau akidah permasalahannya lebih luas. Pembahasan lebih luas kalau akidah. Ya, kalau akidah menyangkut hari akhir misalnya ya. Hari akhir meliputi berbagai macam peristiwa di alam kubur, nikmat dan alat kubur, ujian, fitnah di alam kubur, dan juga nanti ketika telah dibangkitkan dari alam kubur, ya hari kebangkitan, ya ada hisab, ada timbangan dan yang lainnya itu adalah masalah akidah. Ya. Terkait juga masalah akidah ini beriman kepada para malaikat. Ya. Nah. Berbagai macam perkara umur. Nah, yang kedua dia termasuk juga diantaranya beriman terhadap masalah takdir itu akidah ya tapi kalau tauhid ini murni hanya pembahasannya kepada Allah Subhanahu wa taala saja ya nah bisa dipahami ya Pak? Ya. Jadi nanti akan diterangkan di sini berbagai macam perkara terkait masalah ibadah, ya, nah, yang harus untuk Allah Subhanahu Wa Taala termasuk juga di sana berbagai macam perkara bisa merusak tauhid, ya. Nah, dan belum tentang masalah tauhid, ya, tidak meluas seperti permasalahan akidah, bisa dipahami ya. Nah, kalau akidah nanti berkaitan dengan masalah Eh, beberapa perkara yang setelah kita pelajari dalam masalah uh, eh, lima tuh misalnya. Ya lima tuh malam apa? Malam Kamis, nah, itu masalah akidah. Lebih luas pembahasannya di sana, ya kan? Menyangkut di sana tauhid asma wa Ya, di awal-awal bab kita pelajari di sana bahwa pembahasan asma wa sifat ya kan? Masih ingat? Kemudian juga bagaimana sikap kaum muslimin ketika mendapatkan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Ini masalah akidah juga, ya kan? Nah, ada sana pembahasan dalam masalah akidah. Dalam ini masalah tauhid saja, ya. Nah, lebih sempit permasalahan daripada masalah akidah saja. Wa khalaqahum li Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dikarenakan tauhid. Ya, dikarenakan untuk mewujudkan menegakkan tauhid Dan juga ya dalam kitab ini akan dibahas wabayan ma yudafihi min akbar. Ya. Dan juga dalam kitab ini mengurutnya pembahasannya yaitu penjelasan berbagai macam perkara yang bisa menghilangkan tauhid ya daripada syirik akbar ya daripada syirik akbar jadi ya, kita akan terangkan berbagai macam bentuk kesyirikan-kesyirikan. Syirik akbar, syirik akbar, syirik akbar yang bisa menghilangkan secara total at-tauhid. Ya. Hmm. Ada masalah sihir, ya, ada masalah tatayur, ya. Nah, dan berbagai macam permasalahan yang lain banyak, ya. Al-Nafi kama nakul wajibah. Dan juga diterangkan di sana, berbagai macam perkara yang bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid yang wajib. Ya. Nah. Abul mustahabba min asyirkil aswari wal bid'ah. Abul mustahabba atau juga yang mustahab sifatnya ya, menghilangkan kesempurnaan tauhid yang wajib ataupun juga menghilangkan apa namanya kesempurnaan tauhid ini yang sifatnya mustahab Ya, dengan hal yang mutlak ini akan semakin kuat, akan semakin sempurna tauhidnya, maka apa saja bisa menghilangkannya, itu akan dibahas. Minasyurkil aswari wal bid'ahi dari berbagai macam syirik aswar dan berbagai macam anan. Ya. Nah, intinya apa? Ya, dua perkara secara inti, secara global dan kita nanti kita bahas yang akan kita bahas tentang masalah tauhid. Ya. Nah, Tauhid itu terwujud dengan apa saja. Ya. Nah, dan yang kedua masalah kesyirikan. Ya, masalah kesyirikan baik itu syirik besar atau juga syirik kecil. Syirik kecil yang bisa menghilangkan atau merusakkan atau tauhid Nah, itu intinya, ya. Itu inti daripada pembahasan kita ini. Baik, hadapan ya. Jadi jangan sampai ada kemana-mana nanti apa namanya, jangan sampai kemana-mana pemahaman kita demikian pula yang yang sahur yang tergambar di antara kita ada benda-benda kita ya jadi bukan masalah hadis juga bukan masalah fikih ya masalah tauhid itu intinya nah baik qala Allah taala wa ma'na kita? ma'na kitab Ya, dikatakan pada dunia apa Kita Tauhid. Apa makna kita? kita abu masdaru kataba. Kitab ini merupakan bentuk masdar, ya. Bentuk apa? Bentuk masdar daripada kataba, ya. Masdarnya kataba. Baik. Sebagai eh, tasrif ya harus Apa Pak? Wa kitaban. Baik, oh, iya. nah. Nah. Jadi kita ini merupakan bentuk mahzar daripada fi'il kataba. Ya. Kataba di sini kan pemahaman dasar asal adalah mana jamaah. Ya, jamaah mengumpulkan. Ya. Nah, kalau kita Kembalikan pada asal makna daripada kata apa banyak maknanya. Menulis, mewajibkan, memerintahkan, kutiba itu manusia telah dibaca kepada kalian untuk berpuasa. Baik. Namun untuk ini, ya, kita yang diambil dari kata kata itu bermakna jamaah, ya, nah, jamaah mengumpulkan, ya, baik. Dan juga bermakna wal kita batu bil qalami. Wal kita batu bil qalami. Baik dan menulis dengan pena, ya. Itu makna kita menulis dengan pena. Baik di mana padanya jamul huruf wal kalimat. Pada kita kita dapat kumpulan huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Ya. Bisa dipahami depan, ya. Jam'ul huruf di kalimat yang namanya kitab itu terkumpul di sana huruf-huruf alif, ba, ta, ta, jim dan seterusnya. Wal kalimat demikian pula kalimat misalnya wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun dan seterusnya. Itulah yang dinamakan kita Kenapa dinamakan kitab? Ya, kitab itu kenapa dinamakan dengan kitab? karena terkumpul di sana huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Karena asal kata daripada kitab adalah kata di mana ya? jamaah mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan? Al-huruf wal kalimat. Mafum? Nah. Sekali lagi, kenapa kita itu dinamakan dengan kitab? Karena terkumpul di dalamnya apa itu? Huruf-huruf dan kalimat-kalimat ya dikumpulkan di sana tulis huruf-huruf kalimat-kalimat huruf-huruf yang tersunda dengan kemudian pada suatu kalimat atau lafaz jadi ini kemudian lafaz demi lafaz kemudian disusun sehingga terkumpulan di sana berbagai macam kalimat ya rangkaian kalimat karena asal kata makna daripada kata bahasan jama'ah mengumpulkan ya apa yang dikumpulkan sekali lagi huruf-huruf dan kalimat kalimat sehingga dinamakan kitabun mafhum nah baik qala rahimahullah taala wa tauhid ya namanya apa apa saya kita buat tauhid kita buat apa namanya kita buat eh buat الوقت التوحيدي مضاف إلى إدبار النقيق نعم طيب supaya nggak gantung ini ya siapa yang tahu dia Arabnya kita itu secara total kalau secara satu persatu kita mudhof atau fit mudhofun ilaih sekarang kita bertauhid apa itu orangnya? nanya alif adalah dah? anta Ya Al-Harith Hah? Khobar Aina al-Qadar Takdiruhu Ayo Barakallahu Fiqh Ahsan Nah, hada kitab tauhid. Baik. Nah, kitab tauhid ini khabar. Baik. Nah, kalau khabar harus ada mubtada. Mana mubtadanya? Mubtadanya mahdhuf taqdiruhu hadza. Hadza kitabut tauhid. Nah, hakadha yaqdi. Nah. طيب قال رحمه الله والتوحيد مصدر وحده ya wahadahu tauhid itu merupakan masdar daripada wahada Tayyib, coba di tafsir, tafsir ya Fahrul wahada Ayman barakallahu fiik wahada yuhidu tauhidan wahadahu mentauhidkannya mengesatannya menunggalkannya ya aiza'lahu wahidan maknanya menjadikannya satu ya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang berhadi sembah ya ja'alahu wahidan itu mana daripada wahada atau at-tauhid. Ya, menjadikannya satu, artinya menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Wal murad bihi huna wal murad bihi huna dan yang dimaksud di sini ya dengan lafaz tauhid yaitu ifradullah bil ibadati. Ifradullah bil ibadah mengesahkan Allah dalam beribadah. Ya, beribadah hanya kepada Allah saja. Ya. Nah, tidak ada niatan-niatan yang lainnya, tidak ada tujuan-tujuan yang lain dari berbagai macam bentuk ibadah. Hanya Allah saja yang ada Ya. Nah, ini makna daripada at-tauhid. Ya. Nah. Baik. Halo Muhammad, ini pembahasan masalah judul ya kita bertauhid. Nah, kemudian berikutnya, enam al ayat kita masuk pada ayat ya. enam yang pertama dibawakan oleh Syekh rahimahullah taala yaitu ayat dalam surah Az-Zariyat ya 56 wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma khalaqtu wa ma khalaqtu dan tidaklah aku ciptakan. Ya. Kalau itu, ya, Kalau itu, Baik. Nah, ini kalimat apa ya? Saya akhir. Sudah masuk ya kan lima? ini fi'il, ini isim, ini kalau ya. Ya, Pak Pak Guru ini kan ya, bisa ini. Oh, oh, Abu Abu Abu Haris. Khalaqtu Isim huruf atau apa? Hah? Isim misalnya sanadat. Fi'il fa'il fil madhi, ya. Fil madhi. Isimnya apa? Al-khalqu. Ya. Al-khalqu, ciptaan. Kalau khalaqu telah kuciptakan. Kalau al-khalqu ciptaannya, masdarnya, ya. Nah. Apa yang dimaksud dengan al khalqu itu? Ya. Apa yang dimaksud dengan ciptaan? Ya. Nah. Baik. Yang dimaksud dengan al khalq di sini adalah huwa ibda'u syai'i min ghairi aslin. Ibda'u syai'i min ghairi aslin. Ya. Wala ihtiza'in. Ibda'u syai'i membuat sesuatu yang baru membuat sesuatu yang baru min ghairi aslin tanpa ada asalnya sebelumnya ya tanpa ada asalnya tanpa ada asal usulnya itu yang namanya mencipta membuat ya nah membuat sesuatu perkara yang baru min ghairi aslin tanpa ada asalnya wala ihtizain dan juga tanpa ada contohnya ya tanpa ada Contoh, itu namanya al-khawfu. Ya. Nah, Allah menciptakan manusia Nabi Adam yang pertama kali ya maka itu termasuk yang wajib dan dengan ghairi akmal Ya sebab Allah Subhanahu wa taala pada manusia yang bernama Nabi Adam yang tidak ada asalnya dan juga tidak ada contohnya sebelumnya. Ya. Nah, itulah al-khawfu. Demikian pula makhluk hidup Allah yang lainnya. Ya yang Allah ciptakan ya, yang Allah ciptakan barakallahu itu. nah manusia bisa mencipta apa enggak Hah? manusia bisa mencipta apa enggak Allah mustahil nah tidak bisa mencipta tapi kadang-kadang dikatakan apa hak cipta dilindungi oleh undang-undang ya nah buatan Indonesia ciptaan ini bisa itu Ya, barang ini dari pabrik ini, misal ini dan seterusnya. Ya, made in Taiwan, made in China, made in dan seterusnya. Buatan, buatan, buatan. Ya, saya maka apa itu hadapan yang terjadi? Apakah benar mencipta? Jadi, ayo coba seperti Merubah dari suatu keadaan pada keadaan yang lain. Merubah dari suatu zat pada zat yang lain. Hakikatnya adalah at-ta'wil, bukan al-khalq. Ya. Hakikatnya adalah merubah ya. dari satu zat, barang, benda pada yang lainnya. Ambil kan itu, Bukan mencipta. Ini yang namanya mencipta ibda'u mencari min dari asal wa la Sementara manusia tidak ada bisa berbuat seperti itu. Karena berbagai macam manusia tersebut ya, ini cuma sekedar bahwa takwil saja, perubahan saja ya dari satu perkara satu benda satu barang pada yang lainnya ya menciptakan pesawat terbang misalnya ini pun juga demikian hakikatnya adalah takwil bukan menciptakan pesawat terbang ya takwil dari berbagai macam benda-benda besi dan yang lain-lainnya dikelompokkan dan kemudian dirangkai ya, seperti itu saya nah tapi yang namanya Allah tidak ada apa-apa sebelumnya ya kemudian jadi ada kepada contoh maupun ini perbedaan ciptaan Allah dengan ciptaan manusia. Ciptaan manusia cuma sekedar diri saja, ya, sekedar bahasa saja. Ya. Yang hakikatnya adalah at-tahbib. Ya. Demikian juga seperti yang ditambih diberikan faedah oleh Syekh Nu'taimin dalam syarah al-syarah kitab Tauhid al-Qaul Mufid. Ya. Nah. طيب تفضل مؤذن فلا Qala Nah Naam liya'buduni Yang berikutnya Laqad liya'buduni Ya ah, Adapun al-jin wal sudah kita pelajari ya mana daripada keduanya. Liya'budun ya nah, ini agar mereka beribadah kepadaku ya baik Sebenarnya kita ingin merujuk ya. Baik, tapi waktunya ya. Nah. Liya'budu di sini yakni akal kata daripada ibadah. Ya. Liya'budu akal kata daripada ibadah. نعم فما هي العبادة قال حفظه الله العبادة في اللغة التذلل والخضوع Al-ibadatu fil lughah ibadah maknanya dalam bahasa yaitu at-tadallul wal khudu'u ya yaitu merendahkan diri ya menghinakan diri dan merendahkan diri itu mana ibadah ya secara bahasa Makanya orang-orang musyrik demikian pula orang-orang kafir dikatakan musyrik, demikian pula dikatakan kafir. Walaupun mereka menamakan diri mereka menjadi beribadah, beribadah, beribadah. So, yes. Tapi tetap dikatakan musyrik. Kenapa? Karena dalam ibadah mereka terdapat di dalamnya at-tazallul wal khudu'. Terdapat penghinaan diri, demikian pula perendahan diri kepada zatnya mereka sembah. Ya, entah itu patung-patung mereka atau juga berhala-berhala mereka, tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Secara yang namanya ibadah ini bermaknanya atadul kalau ya pada pun juga orangnya dan pada setiap agama apa pun juga ya nah ketika mereka beribadah pada mereka masing-masing terdapat di dalamnya ada tazallul wal khudu' ya kepada Tuhan-Tuhan mereka masing-masing. Baik ini mana serasa kepada ibadah seperti yang dinyatakan oleh Al-Qurtubi ya at-tazallul wal khudu'. Nah. Baik. Wa syar'an dan mana ibadah secara syar'i ya. Baik. Ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yarda من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة نعم إلى هنا هذا قول من Ucapan siapa yang ikhwan? Hah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah. Saya kata para ulama merupakan pengertian makna ibadah yang paling bagus ya. Nah, paling lengkap. Ismun jami'un yaitu suatu nama yang menyeluruh ya Baik, lima yuhibbullah ada berbagai macam perkara yang Allah cintai, ya. Berbagai macam bentuk yang Allah cintai, ya. Maka ibadah. Nah, tentunya yang Allah cintai ini harus sesuai dengan syariatnya, ya. Nah, yang Allah cintai, wa dan juga Allah ridhoi, ya. Pun juga demikian berbagai macam perkara itu Allah ya tentunya pasti harus sesuai dengan jalur syariat, ya. Nah, kalau benar dan cocok dengan syariat, maka perkara itu ketika dikerjakan Allah mencintainya demikian Allah meridhoinya itu adalah ibadah. Dari berbagai macam bentuk apa? Minat akwal dari berbagai macam bentuk ucapan, ya Nah, wal amal demikian pula berbagai macam amalan ya. Ya, Allah zahirati wal batinati. Yang zahir dan yang nampak, ya. Ucapan-ucapan yang zahir ya, ucapan-ucapan yang zahir di lisan, ya. Dan ucapan-ucapan batin di hati. Ya. Dan ucapan-ucapan zahir di lisan, berbagai macam zikir, baca Al-Qur'an, ad-da'wah, ma'ruf nahi ucapan-ucapan zahir. Demikian pula al-batinah ya. Ucapan-ucapan dalam batin ini apa? Wan takdirtuhu, kebenaran dalam hati, ya. Nah, demikian pula berbagai macam amalan al-zahir wal batinah. Berbagai macam amalan-amalan wahir, Yang sholat, ya. Baik, berbagai macam amalan yang wahir, qiraatul Quran, amalan-amalan wahir, ya. Wal batinah demikian pula amalan-amalan yang batin. Seperti apa amalan-amalan batin? Tawakul, roja, ya, al kau na'am, dan seterusnya. Ya, al-ikhlas, wal itu amalan-amalan batin. Ya, baik. Nah, Assalamualaikum dan juga seperti yang dikatakan juga oleh Syekhul Islam Taimiyah, ya, eh, juga menjelaskan tentang masalah makna ibadah yang Ta'atullahi binti ma amarallahu bihi ala sunnah ala ala sunnah rusuli. Nah, Masya Allah juga ya Pak. Ucapan Masya Allah di sini ya. Al-ibadatu ibadah ya ta'atullah. Ibadah itu adalah mentaati Allah ya. Dengan cara apa? Bintisari ma amarallahu bihi. Dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintahkan padanya. Ya. Nah, dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintahkan melalui siapa? Ala al-sinatir rusul. Ala al-sinatir rusul melalui lisannya para rasul. Itulah ibadah. Ya. Nah. Baik, sehingga kalau itu merupakan berbagai macam perkara ya, tidak melalui lisannya para rasul, maka bukan ibadah. Bukanlah ibadah. Baik. Nah, dari definisi itu sudah terang ya. Nah, bahwa berbagai macam kebidahan itu bukanlah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak diterima. Tapi bukan perkara yang dikehendaki, yang pula bukan perkara yang dicintai, bukan perkara yang dicintai eh, diridhoi dan bukan melalui lisan para Rasul alaihi wasallatu wasallam Baik. Nah, kemudian kata beliau juga di sini ya, Kata Syekh Salih Fauzan, al bara'atu min kulli ma yunafi dzalika wa yudadduhu. Dan juga termasuk rangkaian daripada ibadah itu adalah ya, wal bara'ah berlepas diri. Ya. Melepaskan diri kita ini min kulli ma yunafi dzalika wa yudadduhu, segala sesuatu, ya. Berlepas diri dari segala sesuatu yang bisa menghilangkan tauhid, ya, menghilangkan Nah, berbagai macam bentuk ibadah dan ikhwan, wa tubuh dan berbagai macam perkara yang bertentangan dengan at-tauhid tadi. Ya, akan bentuknya ibadah. Ya. Nah, berlepas dari berbagai macam pembahasan, ma yunafi dzalika wa yudhatuhu. Ya. Nah, meninggalkan berbagai macam perbuatan ya yang bisa menghilangkan nilai ibadah ya dan bertentangan bertolak belakang dengan ibadah. Ayat 6. 6. Dan kemudian di sini para salaf memberikan penafsiran dengan lapan-lapan yang berbeda, namun maknanya satu. Ya, Nah, para sahabat dalam terkait dengan masalah ini mereka memberikan tafsir yang berbeda-beda lapatnya namun maknanya satu ya di antara mereka ada yang menafsirkan illa liya'buduni ay illa liyuwahiduni ya illa liya'buduni ay illa liyuwahiduni ya kecuali agar mereka itu mentakwilkan aku ya nah dan banyak lagi berbagai macam e, penafsiran yaitu illa misalnya yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya illa li amrun an ya'buduni nah wa ad'uhum ila ibadati wa ad'uhum ila ibadati mana daripada ya'buduni illa li amrun kecuali untuk aku perintahkan mereka ya agar agar mereka beribadah kepadaku ya Wa ad'uhum ila ibadati dan aku menyuruh mereka, mengajak mereka untuk beribadah aku. Ya. Ini dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Dan juga dikatakan oleh Mujahid ya, illa li'amurahum wa anhahum. Mana daripada yuwahiduni illa li'amurahum wa anhahum. Kecuali agar aku perintahkan mereka ini ya dan agar aku larang mereka ya sehingga memang tujuan dari manusia yaitu untuk ya mentaati perintah Allah dan juga untuk mendengarkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. nah ya. Dan berbagai macam penafsiran yang lainnya yang intinya mana satu ada ada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nah, maka ya, ya Baik, faedah Masya Allah di sini kan, ya. Faedah ucapan yang amat sangat indah daripada Asyir eh, ini, ya. Terkait dengan hikmah diciptakannya manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, yang mana tujuan mereka dalam beribadah kepada Allah, ya. Baik, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada manusia itu kumpulan akal pikiran. Ya, akal pikiran Warahmatullahi fikum. Ya. Demikian pula dalam rangka sakit yang dalam rangka ibadah ini juga Allah mengutus para rasul. Ini yang kedua. Ya. Allah mengutus para rasul alaihi wasallam. Dan yang ketiga juga dalam rangka mendekatkan sakit beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah turunkan kepada manusia kitab-kitabnya. Ya, ini yang ketiga. Ayat. nah. Allah berikan akal, Allah turunkan kitab-kitabnya, dan Allah utus para rasulnya dalam rangka untuk membutuhkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah. sehingga dengan akal tersebut manusia bisa memahami kalau Allah kalau Rasul bisa dipahami dan kemudian akal tersebut ditunjukkan kepada nas-nas tersebut ya nah baik ini insya Allah ya sudah banyak yang tolak ya, ya. nama Allah ya, sehingga dengan yang bikin kita aja ya Alhamdulillah subhanallah wa bihamdih Alhamdulillah ilaha illallah wa